bisa keras lebih keras dari dari batu kan tapi bisa lembut bisa lembut sutra wajib jadi itu saja hadirin dirahmati Allah Subhanahu taala. Ini obrolan kita. Kalau dilanjutkan bisa sampai subuh besok nonstop ini. Karena banyak yang mau diobrolkan lagi atau mungkin satu pertanyaan dari insya insyaallah. Ada yang mau bertanya boleh, Bang. Mumpung ada ustaz di sini. Siapa? bang? Ah, ah, Tanya. Ayo, silakan. Jemaah berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Um, nama saya Wandi. Saya ingin bertanya terkait bagaimana proses antum untuk konversi ke seperti sekarang ini. Mungkin itu yang saya tanya. Iya. <laughs> Sebab saya sedang sedang sedang menulis tesis yang berjudul Tahawul Mazhab al Yang berkonversi agama. Nah, ini saya sedang meneliti orang-orang yang berubah ini sebabnya apa? Mungkin di antara antum saya ingin tahu di antara faktornya tersebut. Nah prosesnya seperti apa, Sukron? Jadi yang jelas, sahabat sekalian, setiap orang yang berubah pasti ada asbabnya kan. Dan asbabnya pasti ada yang mengajak dakwah. Nah, kita dulu di sini Ustaz Sobat jadi ulama, saya yakin ada yang mengajak beliau dulu mondok kan. Betul Ustaz? Ya. Tidak ada yang ada yang mengajak. Dan saya di Bali itu, Bang, diajak berulang kali dan orang yang sama nih satu orang yang sama yang mengajak saya teman saya di Bali itu ada namanya Marwan, di Ridwan, ada yang namanya oh, banyak namanya lah, ada Mahdi. Itu dulunya orang-orang bandar narkoba dulunya. Dia dulunya uh, anak pantai. Pokoknya kita sebut kalau di sini mungkin yang, yang prostitusinya perempuan aja kan di Bali laki-laki pun prostitusi. Nah, dulu kerjanya gitu. Tiba-tiba ini kawan hilang tiga hari hilang tiga hari. Pak. Pulang-pulang pakai sorban. Nah, ini yang mengajak membuat saya terpikir-pikir dulu. Apa kira-kira yang terjadi sama orang ini nih? Saya pengen tahu. Dan ini kawan tiap hari dia datangi saya tiap hari. Zuhur bang jam 12 ya, jam 5 dur. Nanti asar datang lagi dia. Asar masjid. Jadi saya ingat saya mungkin ratusan kali saya didatangi, diajak. Dan ajakannya sederhana ke masjid. Jadi di luar masjid tak banyak bicara agama di luar masjid cuma ikram ikram saja dia dia senang-senangkan datang cuma pijit-pijit kadang dia bawa buah dan sebagainya nah, ngobrol panjangnya tentang agama itu di dalam masjid memang beda bicara agama di dalam masjid dengan di luar masjid lima menit di dalam masjid itu beda lebih baik mungkin daripada dua setengah jam di luar masjid karena suasana agama dalam masjid itu berubah karena banyak malaikat suasana malaikat kan suasana ketaatan jadi Suatu hari saya di Bali itu saya manggung Ustaz, di kafe. Datang dai-dai ini ke kafe malam-malam. Saya lihat nih ngapa ini orang datang ke sini nih. Dalam hati saya nih ndak pantas ustad-ustad pakai gamis pakai ini ke kafe. Tapi ya, rock and roll nih ustad. Dengar musik ganggu-ganggu pala dia. Tapi <laughs> bilang nih ustad gaul juga ini. Sehingga saya pengen penasaran apa yang ngapain mereka ke sini. Akhirnya saya datangi mereka ada yang dari luar negeri, dari South Afrika, dari macam-macam mereka datang. Sehingga saya yang datangi saya itu jamaah-jamaah dakwah itu dari semua seluruh dunia datang dari Australia pernah datangi saya, India, Pakistan nggak kebanyakan nggak kehitung, dari orang Malaysia, orang South Afrika, orang England datang ke, ke tempat saya. Saya punya galeri lukisan di di Bali di Legian. Selesai saya manggung taruh gitar, saya datangi mereka. Saya bilang, "Hai hey brother." Dari mana? Dia bilang, "We come from masjid." Dia nggak bilang negara dia. Allah we come from masjid. Karena memang dai ini nisbat kebangganya ke masjid saja. Dia nggak mesti bangga saya orang Padang, orang Jawa nggak penting itu. We come from masjid, brother. Ngapain ke sini? Dia bilang looking for you. Kami ke sini mau cari kamu. Tapi bilang nyari saya. Ternyata ini orang sudah cari saya siang hari ke rumah. Saya nggak ada. Bukan nggak ada tidur pak. <laughs> Jadi orang bilang kalau mau cari dia cari malam ke kafe. Hmm. Subhanallah saya datang Terus dia bilang kita bersaudara. Ini kalimat ini yang yang yang sudah hafal setiap ketemu orang jenggot kalimat pertamanya apa? Kita bersaudara. <laughs> Sering kalau dia datang Ustaz belum ngomong dia bilang kita saudara kan? <laughs> Karena kalimat la ilallah kan ya. Subhanallah. Dia bilang kami mau bicara banyak sama kamu. Dia bilang kamu ini orang mulia. Ah kalimat itu Kamu orang mulia. Seumur hidup saya baru kali itu ada orang bilang saya orang mulia gondrong hari-hari di kafe maksiat nggak usah disebut lah terus dia bilang kenapa kamu calon raja di surga jadi dai ini pak hadirin sekalian hobi memberi motivasi menyenangkan hati orang switch lidahnya dai ini manis lisannya manis kalau bahasa orang Urdunya bol mitaho katanya lisannya manis kemudian dil hati naramho hatinya dingin hatinya luas naramho Dimak tandahu, oh, kepalanya dingin. Itu dai, nggak gampang emosi. Jadi bilang, kami mau bicara banyak, please come to masjid, bro. Please come to masjid. Dikasih alamat masjidnya. Saya bilang, insya Allah, bang. Anak metal kalau bilang insya Allah, bang. Pasti dia datang. Karena sekali setahun ucap tuh keluar. <laughs> insya Allah itu. Hah? Saya bilang, oke okay lah. Saya datang ke masjid itulah. Itulah obrolan tadi saya ceritakan tuh saya tanya-tanya mereka tentang hukum musik semua. Baru saya pahami dakwah itu seperti siraj, lentera yang menerangi. Gak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Hmm. Karena saya mengenal agama di tempat gelap, masya Allah, maka sekarang pun dakwah saya Ustaz sering datang ke tempat-tempat itu kita duduk aja ngopi dulu. Sekarang ada orang nanya curhat. Kan di sana hampir semua orang galau, orang stres di sana. Siapa kenapa orang datang ke tempat hiburan? Karena dia susah. Kalau orang-orang bahagia, orang-orang beriman gak perlu hiburan karena sudah bahagia. Ada mobil ya jalan kaki. Nah, justru nyari susah. Yang nyari senang itu orang susah. Kalau orang sudah bahagia dia nyari susah bang. Nah, <laughs> Maka bisnis terbesar di dunia hari ini entertain bisnis, bisnis entertain hiburan itu bukti nyata bahwasanya sebagian besar manusia nggak bahagia. Sebagian besar manusia tak bahagia. Ah gitulah bang. Jadi pas saya ngobrol sama Ustadz itu langsung cair keluar, kopi keluar, semua keluar. Satu orang ke belakang langsung pijit-pijit punggung. Waduh enak juga. Kita jarang tidur malam kan, enak dipijit. Suruh tengkurap, Injak-injak kan? <laughs> setiap kali mau pulang dibilang sebentar, sebentar. Sini dulu sebentar sebentar sebentar tahu tahu nggak sadar tiga hari di masjid <laughs> sebentar sebentar terus Subhanallah hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tiga hari mata istirahat maksiat Telinga nggak dengar musik lagi Lisan istirahat bicara kotor Hanya bicara kebesaran Allah Bicara tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat berjamaah ter tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam tiga hari Wudhu terjaga Kan dibilang kalau batal wudhu, wudhu lagi diurusin semua nih. Saya bilang saya ada kerjaan, urusin nanti cuti, cuti telepon. Minta izin kan bisa. Bilang sakit, enak eh, ada masalah apalah, bohong-bohong dikit. <laughs> Eh, subhanallah. Setelah tiga hari itu bang, berubah kehidupan saya. Dari rambut gondrong, yang dulunya saya cita-cita saya pengen ke Amerika, ke Jerman, pengen konser di sana. Dengan tiga hari saja, cita-cita berubah pengen masuk surga. Oh. Nggak main-main karena cita-cita berubah, maka idolanya berubah. Yang tadi idola saya itu band-band metal itu, Sepultura, Metallica. Nah, gaya yang saya tiru, baju saya tiru. Kemudian karena cita-cita pengen masuk surga, idola pun berubah jadi Rasulullah SAW. Saya tanyalah sama Ustadz. Saya pengen masuk surga, tapi tak pandai baca Al-Quran. Ngaji sudah lupa caranya. Karena lama nggak ngaji dari Senawiyah, kemudian bertahun-tahun di, di, di Bali Betul-betul jauh dari ta'lim, dari ulama, dari tidak pernah buka Al-Quran, pegang Al-Quran pun tidak pernah. Subhanallah. Sholat, saya sholat Jumat aja, itu pun sekali tiga minggu. Karena kalau tiga kali berturut-turut kafir. Uh, <laughs> sekarang, sekarang Jumatan besok enggak. Besok Jumat tiga Jumatan lagi, subhanallah. <laughs> Takut kafir juga kan. <laughs> ada iman sedikit iman ada. Nah, itu yang membuat Allah pilih hadirin mulia. Subhanallah. Uh, Haji tiga hari saya tanya sama Ustad, gimana saya cara masuk surga caranya dia bilang hidupkan sunnah saja der karena sunnah itu adalah Al-Quran akhlak Nabi itu Al-Quran jadi kalau kamu hidupkan sunnah tanpa sadar meskipun kamu tak pandai tak fasih baca Al-Quran tanpa sadar kamu telah amalkan Al-Quran apa itu sunnah? Dimulai dari sunnah sirah, sarirah, sirahnya Nabi, kehidupan Nabi. Kalau mulai dari yang mudah-mudah dulu. Yang mudah apa? Perbaiki pakaian lah mudah. Kalau amalan mungkin susah. Kalau ini kan kalau Ustaz Abdul Samad mau masuk surga banyak ilmunya, gampang. Ini faham ini faham. Kalau saya mau masuk surga, ini ya sorban besar. Ha, aku cinta Rasulullah. Ya saya bilang, saya tanya mau Ustaz itu berapa panjang sorban Nabi? Kalau Ustaz bilang kan Nabi itu bersorban. Saya bilang berapa panjang sorban Nabi? Jadi ini sorban melekat di kepala saya sudah 17 tahun ya Pak. Dari tahun 2000, pas tiga hari itu langsung pakai sorban. Orang semua pak ketawa guling-guling lihat saya. <laughs> Dipikir stres dia orang gila ini. Hah? Kawan saya sampai taruhan berapa hari dia kuat. Alah ada-ada dari ini nih. Kopral pakai baju jenderal. <laughs> Pokok dia aja aja. Ilmu gak ada pakai sorban. Tapi saya bodoh aja. Dulu saya masih aja nggak malu. Pakai ikut-ikutan kayak orang kafir kan. Sekarang masa ikut Rasulullah malu. Dulu sebelum sini saya udah pakai jenggot Ustaz. Hmm. Tapi ik, niat saya ikut anak band itu. Hmm. Kan ini nama amalu biniat. Ah, kemudian tinggal perbaiki niat. Nah, udah sekarang pakai jenggot ikut Rasulullah. Pakai gamis. Semua siwa mana? Semua full sunnah. Stres no. Semua orang. Bapak saya dengar kabar saya pakai sorban, pakai jenggot di Bali. Terbang langsung pak. Ketakutan. Jangan-jangan teroris ini kan ada bom Bali kan? <laughs> Bapak saya, saya masih main metal pak Itu bapak saya santai aja Maksudnya dia nggak khawatir ketika saya hijrah itu kata apa papa saya bilang tobat sih bagus nak tapi ini kelewatan kebablasan <laughs> Hah? Nggak gini-gini mak. Coba lah lihat buya-buya kita Pakai teluk balango Pakai sarung Pakai topi kayak buya Biasa-biasa aja lah Ini kelewatan Ini kebablasan <laughs> Saya bilang Ya sudah lah Pak doain aja <laughs> Saya bilang Doain aja Saya terus doa sama Allah Ya Allah istiqomahkan Ya Allah istiqomahkan Ya Allah istiqomahkan Ya Allah, istiqomahkan, ya Allah. Nah, mulai itulah Ustaz, saya luangkan waktu setiap tahun belajar agama dengan cara khuruj. Saya empat bulan setiap tahun. Itu belajar hijrah saya, Bang. Untuk mulai belajar agama, setahun ke 2000 mulai taubat. 2006 saya sudah khutbah Jumat, subah Jumat di Bali. Ah, udah mulai lagi bangkit. Udah bangkit batang terendam. Nah, karena di Bali tak banyak ulama, tak banyak kiai, maka tiap tahun ada jadwal khutbah hari raya di Bali. Oh, bukan ustaz, anak metal khutbah hari raya kan? Jadi ini saya fahami ternyata memang kalau kita amalkan satu ilmu yang kita ketahui nanti Allah Taala bagi tahu ilmu yang tak kita ketahui ilmu baru. Hmm. Itu bang. Jadi proses hijrah saya itu bertahap-tahap memang dengan cara itikaf di masjid itu. Dan saya bisa berikan ini pak statement kepada pemerintah. Kalau berani saja ini pemerintah, pertama Departemen Agama ataupun MUI memfatwakan ini. Semua laki-laki balik Muslim ha, ah, diwajibkan untuk itikaf tiga hari di masjid sekali saja seumur hidupnya nggak apa-apa tiga hari jangan keluar masjid tiga hari kalau perlu diikat dalam masjid dan tiga hari itu akan merubah kehidupan dia sampai mati tiga hari di masjid nih nggak main-main nih ayam dikurung tiga hari di kandangnya nah, lepas pak rindu dia pulang ke kandangnya di kampung kita di Padang Pariaman uh, eh, baru oh, baru baru, baru tuh Ditarik tali satu kali, turun kalau patua. Dua kali, yang muda. Yang tiga kali ditarik turun dia. Bagaimana cara ngajarin monyet tuh Baru untuk untuk mengerti perintah Tuannya. Dilatih tiga hari latihannya. Nah, baru dilatih tiga hari paham perintah. <laughs> Apa kita nggak paham? <laughs> ya. Jadi coba Ustaz, benar nih jamaah-jamaah kita nih supaya hati mereka ada mualak dengan masjid hati umat ini supaya ada keterkaitan dengan masjid, mesti umat ini berlama-lama di dalam masjid. Saya nggak paham solusinya bagaimana. Meskipun dia cuma duduk-duduk tidur-tidur dalam masjid, nggak usah ngaji lah. Minimal tiga hari tiga malam itu dia telah lepas dari fitnah dunia. Tiga hari tiga malam itu kalau kita kurus kan nggak hidup handphone san. Saya empat bulan empat puluh hari itu nggak hidup handphone. Saya bilang sama istri kalau ada kabar, kalau nggak ada kabar berarti aku masih hidup. <laughs> Kau mati ada kabar ke rumah tenang aja. <laughs> Ah. Jadi benar kita betul-betul belajar tawakal. Mengeluarkan hubud dunia dari hati ini memang dengan keluar keluarnya Allah Ta'ala. Dan ini satu metode tarbiyah umat, sarana tarbiyah untuk membentuk sifat. Sifat-sifat mulia secara bertahap-tahap. Ulama nggak berlaku ini untuk ulama, tapi untuk orang awam ini cara yang sangat sederhana, yang sangat mudah. Dan saya telah lihat ribuan orang-orang Ustaz yang tadinya nggak karu-karuan. Kemudian Allah rubah. Saya dua tahun yang lalu ke Palu di Palu ketemu orang namanya Syafi'i. Syafi'i ini orang Palu di Parigi namanya kota kecilnya. Itu beri dia gelar iblis. Ada nggak di Pekanbaru orang preman gelarnya iblis? Firaun ada. Iblis ada? Nggak ada. Iblis. Nggak usah disebut lah. Pokoknya Syafi'i iblis paling ditakuti. Banyak catatan kriminal dia. Dan orang nggak ada yang berani sama dia. Mabok hari-hari. Semua. Suatu hari jamaah datang nemuin iblis nih. Nah, ajak iblis masuk masjid. Bicara dakwah pelan dari hati ke hati. Singkat cerita dia ingin dia bilang oke okay, bagus juga saya ingin taubat ingin tiga hari. Dia bilang sama istrinya dia aku ikut tiga hari jamaah tablik tiga hari itikaf. Kata istrinya pergilah bang. Istrinya pun setengah percaya nggak percaya nggak mungkin karena hari-hari mabuk alkoholik. Tapi ini hebatnya Syafi'i ini istrinya solehah. Hmm jadi istrinya ini sabar dengan kenakalan suaminya dan dia tetap ajarkan anak itu hormat. Jadi kalau malam-malam dia mabuk dan pulang, anaknya sebelum sekolah harus cium tangan ayahnya. Istri sabar istrinya, istri solehan. Terus doa sama Allah. Syafi'i bilang sama jangan boleh saya ikut tiga hari tapi saya bawa minuman. Bawa minum. Dibilang boleh, tapi abang yang minum dalam masjid, minum di toilet. Oh. Nah, dibawalah pakai botasnya dia minuman-minuman semua. Hari pertama dia gelisah, gemetaran dia kalau nggak minum itu karena alkoholik kan. Ya. Hari kedua mulai tenang, hari ketiga menangis-nangis dapat hidayah. Jamaah kan suka dandanin orang tiga udah oh, tiga misnya dia kasih ini kasih zaitun muka dia kasih cilak kasih sabun jadi iblis tadi berubah tiga hari jadi kayak wali Allah dia pulang kata jamaah abang pulang ke rumah minta maaf sama istri nggak usah bawa bunga tapi jadi bunga oh. hmm, bawa ke rumah nangis tobat ya Allah tobat mau mau berhenti lagi semua Berarti tiga hari Allah mandikan dengan nur kalau kalamullah dan nur sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Syafi'i. Subhanallah, dia pulang ke rumah, dia rogoh kantongnya dari jalan ada uang tiga ribuan. Tiga ribu uang di kantong dia beli kalau anggur dapat berapa biji anggur masukin kantong plastik. Orang selama perjalanan nggak kenal dia. Karena berubah tiga hari kan udah pakai jenggot, udah pakai sorban, pakai gamis. Sampai di rumah ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, tinggal istri. Waalaikumsalam kata istri. Istri keluar. Istri tanya cari siapa Ustaz? <laughs> istri tak kenal dia tiga hari pak. Tiga hari dia itikaf di masjid al rubah. Kata Syafi'i astagfirullah kamu gak kenal saya. Baru dengar suara suami dia istri dia speechless. Gak bisa ngomong. Mata berkaca-kaca ya Allah. Kata Syafi'i. Tutup matamu. Tutup mata. Kata apa-apa nih kata istrinya. Tutup matamu sayang pas tutup matanya dikeluarin lah anggur tadi buka mulutmu disuapin Mas Syafi'i ke mulut istrinya dia bilang maafin aku ya istri dia pegang tangan dia dibilang ya Allah ini tangan yang hari-hari tampar aku ya Allah sekarang suapi aku anggur sekarang Syafi'i tiga orang anaknya hafiz 30 juz nah, saya bilang nih usaha-usaha semacam ini Farhan di Jepang dua diskotik dia Allah rubah jadi masjid diskotik orang Lombok Pak Ustadz dia punya istri orang Jepang jadi jutaan kisah-kisah inspiring nih Ustaz antum menulis nih boleh nanti referensi saya saya bisa kasihkan beberapa orang yang contoh-contoh mutawa bin taubat orang-orang yang kisah hijrahnya tuh betul-betul bikin kita nangis nggak nggak kuat lihat bagaimana cara Allah berubah orang hmm. dan ini usaha usaha telah menghidupkan jutaan kisah yang telah mati kita dengar kisah-kisah wali-wali Allah sahabat-sahabat sekarang nampak wujud-wujud sahabat Abang saya nggak tahu beliau ini siapa dulu. Gimana kita buat dulu semua. Tapi asbab ini telah muncul ah, pribadi-pribadi yang berakhlak mulia. Yang betul-betul ada adab. Yang tak mau menyalahkan orang yang sibuk menyalahkan diri kita. Saya terkesan pertama kali tiga hari itu. Ada satu bayan saya dengar. Yang yang bayan itu al, almarhum Kiai Zeron. Temboro. Beliau katakan maksud kita ikut usaha dakwah ini. Kita mau belajar menyalah-nyalahkan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Oh, saya yang salah, saya yang salah, saya yang salah. Nah, gitulah bang. Mulai itu saya terus berlari terus terus berkena kata Ustadz itu dulu jangan berhenti karena tamsilan orang dakwah ini seperti orang yang berenang bukan berjalan berenang tak boleh berhenti kalau berhenti tenggelam gitu Ustadz jadi saya minta doa lah sama Ustadz Abdul Somad Ustadz Mustafa Umar Semoga teman-teman dakwah ini Allah satukan hatinya semua seluruh dunia. Allah Allah cukupkan bekal buat keluarga semua kan. Dan kita minta doa lah dari ulama-ulama untuk terus mensupport kerja dakwah ini dan menyuruh orang untuk ikut ambil bagian dalam kerja ini. Ya Bu ya, ya. bagi Lester, kasih taskil suruh orang-orang yang belum tiga hari saya tiga hari. Ini ada berapa viewers kan? Ada 10 juta. Hmm. Jadi Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz Abdul Somad tentang kegiatan dakwah teman-teman anak-anak muda di Pekanbaru ini, teman-teman dakwah? Saya dulu berangkat ke Mesir, ada tetangga saya punya meja biliar, banyaklah hmm. rambutnya panjang, bertatu, semua orang benci. Saya pulang, sholat, dia jadi imam, suaranya bagus, saya tak kenal nih imam baru orang pindah dari mana hmm. saya baca nyaring bagus selesai sholat salam saya tengok oh ini yang punya biliar dulu <laughs> saya tanya oh, abang belajar di mana saya ada orang datang ke, ke biliar saya hmm. katanya ngajak sholat hidup ini untuk apa nanti akan mati tambah saya marah ketiga hari saya marah lama-lama akhirnya saya ikut saya potong rambut saya saya tutup biliar saya saya mulai belajar mengaji sekarang jadi imam jadi lama saya berpikir metode ceramah apa yang bisa merubah orang ini sehingga dia menjadi baik hmm. itu dimanapun saya ceramah kalau ada orang menyalah-nyalahkan Ustadz ini aliran ini sesat sesatnya di mana hmm. sesat karena pakai jubah Nabi pakai jubah Sesat karena pakai sorban, Nabi pakai sorban. Sesat karena berjenggot, Nabi pakai jenggot. Sesat karena ngajak saya sholat, Nabi ngajak sholat. Di mana sesatnya? Jadi ternyata ujung-ujungnya mengatakan sesat karena tidak suka. Tidak suka. Nah, jadi itulah yang mesti dibuang. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau kita tidak mengerti, ada fitnah-fitnah, fatabayyanu. Kalau belum bisa kita ikut serta, dalam kebaikan, paling tidak jangan ikut bertepuk tangan dengan orang yang dalam kebatilan. Adapun diam saja menengok kebatilan ini, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq, syaitan akhras. Diam melihat kebatilan ini, setan bisu. Setan bisu. Dengan ya. cara kita masing-masing lah kita berbuat. Ada yang berdakwah dengan tulisannya, Dr. Mustafa Umar tadi sudah diumumkan tiga malam berturut-turut selama sepekan tafsir Al-Ma'rifah. Datang ngaji ke pekan baru Dengan cara kita masing-masing. Datang ke masjid. Ada saudara kita yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan. Dia wakafkan waktunya tiga hari. Kita kalau tidak bisa seperti itu, jangan mengejek. Ini penting. Kelak sampai pada masanya, kita akan menghadap Allah SWT yang kita bawa ya ini nama besar hilang semuanya bupati mati camat mati orang kaya mati itu ada lagunya lagu siapa itu mati orang miskin pokoknya selesai nelpon beliau itu aja gitu. orang kaya semua akan mati dan yang akan kita bawa yaitu ayah dia Allahu bika rajulan wahidan satu orang kau ajak lalu mendapat hidayah karena lidahmu khairum min humurin ni'am lebih baik daripada khairum min humurin na'am lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah mungkin tidak LCMA mungkin tidak pakar tafsir mungkin tidak hafal Quran tapi pernah sekali mengajak dan ternyata itulah yang menjadi asbab hidayah maka kita sudah menyampaikan hidayah Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada beri kami hidayah beri orang lain hidayah melalui kami dan jadikan kami menjadi sebab sehingga sampainya hidayah itu. Wallahu Baik. selamat sekalian ya. Baik itu saja obrolan kita siang ini. Allahu Akbar. Saya tak bisa menggambarkan kegembiraan saya hari ini berjumpa dengan guru saya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mustafa Umar dan sahabat-sahabat di Pekanbaru. Yang jelas kita teruslah menebar cinta karena kebencian sudah ada di mana-mana. Ya kita terus perbaiki iman kita, perbaiki sunnah di hidup kehidupan kita, salat berjamaah lima waktu berjamaah di masjid, mudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, banyak berzikir, muliakan saudara muslim, tutup aibnya. Senantiasa melihat kebaikan. Allah Ta'ala tuh beda dengan kita. Kalau kita suka 99 keburukan, kebaikan orang, satu keburukannya hilang kadang-kadang semua kebaikan gara-gara satu keburukan itu manusia tapi Allah Ta'ala 99 keburukan kita hambanya satu kebaikan kita seringkali satu kebaikan yang menghilangkan semua keburukan Allah lihat kebaikan dan Allah beri kita dua mata selalulah melihat kebaikan orang lain melihat keburukan diri sendiri dan ikhlas dalam setiap amal dan yang terakhir jangan cinta dunia karena nggak ada yang pasti di dunia kecuali yang namanya kematian orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa Mari kita akan bersenandung bersama sekarang DSIS featuring Ustadz Abdul Somad. <laughs> Baik, orang kaya mati, orang miskin mati.